sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitab secara sunnah ini wahwa ya, alim Allah itu tinggi ala arsihi di atas arsnya sehingga ahli sunnah wal jamaah sepakat dengan dalil yang cukup banyak sampai ribuan dalil ya, dari Quran dan Sunnah yang menyatakan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala sebagaimana kita ketahui dan disampaikan pada persoalan terdahulu menyampaikan kesepakatan ini sebagaimana sampaikan oleh Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah dia mengatakan kunna wattabi'una mutawaffiruna naqulu inna Allah azza wajalla jalla fawqa 'arsyihi nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi. Kami dulu dalam keadaan para tabi'in masih banyak menyatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla di atas arsnya di atas arsnya dan kami beriman dengan semua sifat Allah subhanahu wa taala ya, yang ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Muslim. Demikian juga kota bin Sa'id. Menyampaikan juga keyakinan sunnah wal Jamaah. Juga demikian juga imam lainnya Imam Zakaria Saji. Demikian juga Ibn Batu al kuburi dan yang lain-lain. Maka pada hari ini kita akan bahas pernyataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala dalam ucapan beliau ala arsihi ala arsyih. Dalam surat beliau ini ada penetapan ars. Dan ars adalah tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam 19 surat dalam 21 ayat. Kita coba hitung ayatnya. Yang pertama yang particular dalam surat Al-A'raf ayat 54. Yang kedua, panjang ya kalau kita baca semuanya. Ya. Yang kedua, At-Taubat ayat 129. Wahyu Robul Rabbul Arsil Azim. Yang ketiga, hmm, surat Hud ayat 3. Hud ayat 3. Yang keempat, surat Yunus. Surat yang ke-11. Ayat 7. Yunus ayat 7. Yang kelima, Ar-Ra'd. Surat yang ke-13 ayat yang kedua. Yang keenam, Al-Isra' Surat yang ke-17 ayat 42. Yang ketujuh, surat Toha. Toha ini surat nomor ah, 20 ya. Ayat yang kelima. Yang kedelapan, surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat 22. Yang kesembilan, surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23, ya, ayatnya 86. Yang ke-10, juga sama Al-Mu'minun, ayatnya 116. Yang ke-11, Al-Furqan. Surat Az-Zumar. Surat yang ke-39 ayatnya 75. Yang ke-15 surat Al-Mu'min. Surat yang ke-40 ayatnya 7. Yang ke-16 sama Al-Mu'min juga Ayat 15. Yang ke-17 Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 82. Yang ke-18 Al-Hadid surat ke-57 ayatnya 4. Yang ke-19 Al-Haqqah surat ke-69 ayat 17. Yang ke-20 At-Takwir surat ke-81 ayatnya 20. Yang ke-21 Al-Buruj surat ke-85 ayat 15. Ada dua 41 ayat yang saya dapat di dalam Al-Quran menyebutkan al ars Menyebutkan apa? Ars. Ada yang di ars Al-Majid. Zui kuwatin inda Dhul Arsh Al-Makin. Ya. Ada juga yang Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yamidin samanya. 21 ayat dalam 19 surat menyebut nama arsh, Kira-kira apa yang kita pahami? Kita pahami bahwa arsh itu adalah ada dan benar adanya. Sehingga Imam At-Tahawi dalam akidahnya At-Tahawi mengatakan al arsh wal kursi hakun. al arsh wal kursi hakun. Aras dan kursi itu benar adanya. Dan banyak ulama lainnya menyampaikan tentang hal ini. Jangan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani. Yang mengatakan bahwa Allah berjaras arsnya yang agung. Dengan zatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyampaikan dalam hadis yang sahih dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arsyhi inna rahmati sabaqat ghadabi Sesungguhnya Allah itu ketika mentakdirkan menulis takdirnya para makhluk menulis di sisinya di atas arsnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaan. Muttafaqun alaih. Bahkan Nabi mengajarkan kita dalam doa ketika kena krisis, kena musibah yang besar, yang dibawakan dalam kitab Sahih dan Bukhari dan Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu indal karbi. Nabi mengucapkan ketika al karb ada kegentingan, krisis dan lain sebagainya. La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha rabb la ilaha la ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsil karim. Dua kali menyebut Rabbul Arsil Azim. Yang kedua, Rabbul Arsil Karim. Menunjukkan bahwa akidah al-sunnah jamaah yang dibangun dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adanya ars, adanya ars. Apa itu ars? Hmm. Al ars ikhtifillah dari kata al arus, artinya irtifa, tinggi. Namun bangsa Arab, bangsa Arab ya, memakai kata arus untuk beberapa makna. Yang pertama adalah singgasanya raja. Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farrahidi menyampaikan kepada kita makna al-arus adalah singgasana untuk raja atau as lil malik juga juga Imam Al-Azhari mengatakan bahwa al-arsh dalam bahasa Arab bermakna astarir bil malik sehingga senang untuk sang raja. Yang menunjukkan hal ini adalah sehingga sana Raja Sabah yang Allah namai dalam Al-Quran dalam firmannya Inni wajadtu mur'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun azim. An-Naml ayat 23. Semua yang mendapatkan kata hudhud kepada Nabi Sulaiman. Seorang wanita yang merintahkan mereka dan diberikan segala sesuatu dan punya singgasana yang yang besar. Yang besar. Ini ucapan apa? Hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga mana al-arsh adalah sehingga sana raja. Jadi kan juga kata-kata arsh juga dalam bahasa Arab bermakna atap rumah. Atap rumah namanya arsh juga. Juga disampaikan oleh oleh Al-Khalil Al-Farahidi ulama luar Arabia terkenal sebagai orang pertama yang menyusun ilmu Arab gurunya Imam Sibawi. Mengatakan bahwa arsul bait artinya atapnya. Sakfuha. Sakful bait. Ya. sehingga bekerja Imam Az-Zubaydi, az ya, menyampaikan kepada kita bahwa makna arus adalah atap. Sebagaimana ada dalam hadis Nabi, Aukal kal qandili al muallaqi bil ars atau seperti kendil yang tergantung di al-ars. Artinya apa? Atap rumah. Juga dalam masalah ini katakan kuntu asma'u qira'ata Rasulullah SAW ala arsi. Aku namun yang lagi baca Nabi dari apa? Atap rumahku. Dari sinilah para ulama rahimahullah taala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها Al-Baqarah jemaah 259 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها atau apakah kamu perhatikan orang-orang yang melusuk negeri yang temboknya telah roboh menutupi arusnya. Jadi bilang atap atap rumah. Jadi urusnya adalah atap rumahnya. Mana yang ketiga adalah tiang dari sesuatu. Imam Az-Zubaydi mengatakan al-ars maknanya tiang dari sesuatu. Ini pendapat Azujad dan Al-Kisai. Yang keempat kerajaan. Al-Arus maknanya adalah kerajaan. Sebagaimana Arab mengatakan, Sulla arsuhu. Artinya hilang kerajaan dan keperkasaannya. Yang kelima dalam bahasa Arab, man ars juga bagian dari punggung kaki. Punggung kaki. Tempat apa? Sandal kita kalau pakai jepit ya itu apa? Melalui ars punggung kaki kita. Kata Al-Khalil, al-ars di kaki adalah bagian dari al-himar. Dengan jari di kaki di atas, bagian atas punggung telapak kaki. Al-himar adalah tulang yang menonjol di bagian punggung telapak kaki. Dan zamannya irasah dan a'ros. Nah, kita melihat ya, kaki itu adalah apa? Tulang yang nonjol. Tahu ya? Ada kakinya, ada tulang nonjol. Namanya arus dalam bahasa Arabnya. Kita ngomong bahasa supaya kita punya apa? Gambaran yang jelas bahwa kata arus itu ke sana. Ya, ke sana makna-maknanya tidak akan berubah dari mana ini. Nah, Mana arus yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah makna sehingga sana. sehingga sana. Ya. Sehingga bila ada uh, yang menyatakan syubhat kepada kita semua bahwa al-ars dan Allah ar-Rahman al-asistawa itu mengandung banyak makna kata mereka. Sehingga tidak diketahui mana apa yang Ditunjukkan ayat tersebut. Dijawab oleh Imam Muqayyim rahimahullah ta'ala. Ini adalah kerancuan terhadap orang yang bodoh. Dan kedustaan yang nyata. Karena arsnya Allah yang dia bersemayam di atasnya tidak memiliki makna kecuali satu makna saja. Walaupun arus secara umum memiliki berapa, berapa makna. Akan tetapi huruf alif lam di sini, alal arsistawa alif lam di sini, adalah untuk menunjukkan sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Maka hal ini membuat man ars menjadi tertentu saja itu arsnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sehingga sana kerajaannya yang telah disepakati oleh para rasul dan umat ini kecuali orang yang menentang para rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga apa itu harus menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah? supaya kita mengerti lebih dalam. Ya. Kata para ulama salaf, ya, al ars adalah makhluk Allah yang tertinggi. Ya. Berupa sehingga sana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. makhluk Allah karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas, hadis yang mengatakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya. Wa kana Allah ala arsyihi. ثم khalaqtuk menunjukkan bahwa arus adalah apa? ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khilaf apakah dia yang pertama kali ciptakan ataukah kolam yang pertama kali diciptakan. Yang dia tertinggi, mananya tidak ada lagi makhluk yang tertinggi setelah arus. Bentuknya singgah sana. Singgah dan dia seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikini oleh para para malaikat. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idin Ada para malaikat yang memanggul ars dan ars dikini oleh para para malaikat ya sebagian dalam surah al-haqqah tersebut. Lihat bagaimana ucapan Imam Al-Baihaqi. Kata beliau, pendapat para ahli tafsir tentang ars adalah singgasana. Dan ia adalah jasad yang berbentuk. Yang telah ciptakan Allah. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk menikulnya dan beribadah dengan mengagungkan dan bertawak padanya. Sebagaimana dia menciptakan satu rumah di bumi dan merintahkan banyak Adam untuk bertawaf padanya dan menghadapkan padanya ketika salat. Inilah pendapat mereka dengan dasar dalil penunjukan yang jelas dalam ayat-ayat dan hadis serta asar-asar para salaf. Sedangkan Imam Zahabi, Imam Ibnu dalam tafsirnya adalah ah, kitab yang bidai wa nihayah. Ars adalah singgasana yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat dan dia seperti kubah yang menutupi alam ini dan dia adalah atapnya para makhluk. Tapi para para makhluk semua. Jadi ada lagi yang kedua yang ketiga ucapannya Imam Az-Zahabi Imam Az-Zahabi ya. Kata beliau setelah menyebutkan sebagian ahli surga apa yang disangka tentang arus yang agung yang telah dijadikan Allah untuk dirinya dalam ketinggian keluasan tiang-tiang bentuk pemik dan pemikulnya serta mereka yang berlingkar di sekeliling arus serta keindahannya sungguh telah diriwayatkan dia dibuat dari yakut. maka yakut yang bermana merah. Ini kata Imam Az-Zahabi. Kita lihat bagaimana uh, ucapannya para ulama ini kita dapat melihat bahwa al-arus ternyata pertama adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Dalilnya surat Al-An'am ayat ke 102. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Ya demikian itulah. Allah Rabb kamu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu ada kalimat pencipta segala sesuatu. Maka semua yang selain Allah adalah makhluk. Dan arus bukan Allah. Sehingga dia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Demikian juga dalam ayat lainnya, ya, Allahu la ilaha illahu Rabbul arsil adim. Ada Rabbul arshil azim. Rob yang punya ars. Menunjukkan bahwa ya, inilah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa Rabbul 'arsyil 'azim." Kata beliau, ayat ini memberikan isyarat penunjukan bahwa al-ars dimiliki. Dan setiap yang dimiliki adalah makhluk. Adalah apa? Makhluk. Dan dalam pentapan tiang-tiang ars ada penunjukan yang tegas bahwa ars ada sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian dan anggota tubuhnya. Dan sesuatu yang tersusun demikian adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. dari sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat. Ya. Abu Razin Al-Uqaili mengatakan, Ya Rasulullah, Aina kan Rabbuna qabla ayyakhluqa khalqah. Wahai Rasulullah, di mana Allah berada sebelum sekarang makhluk. Maka Nabi pun menjawab, Qala kana fi amai ma fawqahu hawa wa ma tahtaha hawa. Summa khalaqa arsyahu 'alal ma. Allah dulu berada di ama. Tidak ada di atasnya, di bawahnya apa? Udara. Kemudian dia menciptakan arsnya di atas air. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah Imam Ahmad juga Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnahnya dan juga Muhammad Utsman bin Abi Syaibah dalam kitabnya al ars dan hadisnya disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan Syekh al Albani melemahkan hadis ini tapi banyak yang mensahihkan hadis ini Isinya Hasan. Ya. Kata para ulama rahimahullah taala dari Syekh Albani mengatakan bahasanya apa? Hadis yang baik. Ini pakai oleh para ulama untuk mengatakan harus sebagai apa? Makhluk. Dan Allah menciptakan apa? Harus di atas air. Taib, kita ambil hadisnya taib. Ikuti apa? Yang paling hati-hati. Tidak kita pakai. Kita pakai yang kedua. Idza sa'altumullaha fas'aluhu firdausa fa innahu wasful jannah wa 'alaha wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafjur anharul jannah. Jika engkau minta pada Allah, mintalah apa? surga firdaus. Karena dialah surga yang surga yang tengah tengah dan paling tinggi. Dan di atasnya firdaus ada arsnya lah Allah. Dan darinya dari asmi uh, muncullah sungai-sungai surga. Hadisnya sahih. Dalam sahih Al-Bukhari. Menunjukkan bahwa dia adalah makhluk. Ya, bukan apa? Bukan ya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk yang tertinggi. Makhluk yang tertinggi. Tadi ada hadisnya mengatakan bahwa al-firdaus adalah surga yang paling tinggi di surga. Namun ada atasnya apa? Arusnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abi Zamanin dalam kitabnya Usul Sunnah dan dari pendapat Ahlussunnah adalah Allah telah menciptakan ars dan mengkhususkannya dengan berada di atas dan ketinggian di atas semua makhluknya. Maka Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, adapun al-ars maka ia berupa kubah sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sunan Abu Daud dari jalan riwayat Jabir bin Mut'im ia mengatakan telah datang kepada Rasulullah SAW seorang Arab dan berkata, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah susah dan perut telah kelaparan. Dan beliau ini hadis dengan kalau Rasulullah SAW, Inna Allah ala arsihi wa inna arsyahu ala samawatihi wa ardihi kahakada wa qala bi asabihi islal kubbah. Sungguhnya Allah ada di atas dan arusnya ya langit-langit dan bumi. Seperti begini. Nah, apa kata Jarinya seperti apa? Seperti itu, kubah. Artinya kan sudah bahwa ternyata bumi kita ini, kalau kita melihat di tata surya yang sekarang berkembang di, di teknologi yang ada di dunia ini, itu kan bumi itu kan ada bumi, ada matahari, ada bulan yang lain-lainnya. Tata surya itu, bintang-bintang dan sebagainya. Nah, yang menjadi kubahnya, menjadi apa? Penutupnya semua adalah dan kayak kubah. Kubah bagaimana bentuknya? Hah? Ya kubah. Kubah itu apa? Seperti apa? Kalau ini apa namanya? Bukan kubah. Bukan apa? Bukan kubah. Ya atap aja. bukan apa? Bukan kubah. Kubah itu seperti apa? Ini baru namanya kubah. Tentang ketinggiannya, Rasulullah pernah bersatu tadi dengan rahisnya apa namanya? Eh, Faidah sa'atumu Allah aluhu al-firdausa. Kemudian yang fatfilah dalil al-arsh adalah singgasan Ya. Kata Imam itu Qutaibah Kata Imam Ibnu Qudaibah mereka mencari makna lain untuk ars selain singgah. Siapa ini? Ahli bid'ah. Ibn Qudaibah ada Nuri Al-Khatibu Ahli Sunnah. Ya. Sedangkan ulama bahasa Arab tidak mengenal makna untuk arus kecuali singgasana dan apa yang digelar dari atap-atap dan yang serupanya. Berkata juga Katsir rahimahullah taala al-ars dalam bahasa Arab singgasana untuk seorang raja. Sebagaimana firman Allah walaha arsun adi, Ya. Arsun adi. Dan dia bukan galaksi. Ya. Maka juga bahasa Arab tidak mengenal hal ini. Sedangkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka dia adalah singgasana yang memiliki tiang Iya, Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 11 sampai 12. Kemudian dalil bahwa arsy adalah singgasana yang memiliki tiang-tiang adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nasa yas'aquna yaumal qiyamati fa'akunu fa'akuna awwala man yafiq fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawimil arsy fala adri afar qabli am juzya bi saqqatitu Hadis juga hadis yang uh, sahih muttafaqun alaih. Sebuah manusia pingsan. Artinya tidak terang diri di hari kiamat. Pada mati bangun lagi. Kayak orang pingsan ya. Kayak mati apa? Suri. Mati kemudian apa? Bangun Dan aku adalah orang pertama yang sadar. Yang apa? Sadar. Dan ternyata ada Musa. Ada apa? Musa yang memegangi tiang dari tiang-tiang ars. Aku tidak tahu. Apakah ia saya sebelumku atau dia dibebaskan dari pingsan ini karena telah pingsan di Bukit Tur. Ketika dia mengatakan, Robbi hari ini, hmm, anggur, ini minta lihat Allah. Kata Allah nanti, saya akan terjela di jabal. Kalau sudah muncul, kamu lihat. maka Musa lah kharras Jatuh ping, pingsan. Baru melihat tajalah fil, jabal. Ya. Maka Imam Ibn Abi Izi dalam syarah At-Tahawi mengatakan telah tetap dalam syariat bahwa al-ars memiliki Tiang, tiang. Saya ingin menantum gambaran jelas tentang arus, biar nanti eh, berimannya benar. Ya. Karena kita kalau tidak pernah dikasih tahu, tidak bisa membayangkan apa arusnya Allah SWT. Sehingga ketika mata Allah itu ada jelas harus kita heran, kok ada? Yang keempat, dalil bahwa arus dipikul dan ditawafi oleh para malaikat. Adalah Al-Quran. Surah Al-Mu'min dan juga apa? Al-Haqqah. Al-Mu'min ayat 4 ayat 7. Ya. Surat nomor 40 ayat yang ke-7. Allah berfirman, al "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihim. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Malaikat-malaikat yang memikul ars. Berarti ada yang mikul Maka ada yang dipikul. Nah. Dan yang di sekitarnya bertasbih dengan memuji Allah, Rabb mereka dan beriman dengannya dan memohon ampunan bagi orang yang beriman dan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat engkau ya Rabb dan engkau telah mencakup segala sesuatu. Faghfir illadzina tabu tabau sabila. Maka ampunilah mereka yang bertobat dan mengikuti jalan engkau. Waqihim ada jahim. Dan selamatkanlah mereka dari azab jahannam. Azab jahannam. Ada malaikat yang memikul arus, ada apa? Sekeliling, sekeliling arus. Dalam surat Al-Haqqah lebih jelas lagi. Wal malaku ala arja'ih. Dan malaikat, malaikat ada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idin samani. Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung atau memikul ars rok mereka di atas kepala mereka. Ini dari Al-Quran. Demikian juga Nabi menyampaikan tentang ini dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala yang dari oleh Imam Abu Daud dan juga Al-Baihaqi hmm? dan Imam Az-Zahabi mengatakan hadisnya sahih. Demikian juga Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir mengatakan salatnya baik dan perawinya ikut semua. Kata Rasulullah SAW, aku diizinkan untuk membicarakan seorang malaikat dari para malaikat Allah, dari pemikul ars. Sungguh jarak antara daun telinganya dengan bahunya sepanjang perjalanan 700 tahun. Kebayang nggak? Jarak antara telinga dengan apa? Bahunya itu sepanjang perjalanan 70 700 eh, tahun. Kalau antum hitung onta berjalan saja seharinya 40 kilometer. Itu berapa? Ah, besar saya nggak bisa membayangkan apa besarnya malaikat yang memikul harus. Seandainya yang ngomong bukan Rasulullah, nggak percaya. Menunjukkan bahwasanya akidah alusna sangat jelas tentang ta'arsi. Hmm? bahwa dia adalah makhluk Allah yang tertinggi bentuknya kayak kubah bagi alam semesta dan kemudian uh, dia punya istimewaan, punya tiang-tiang yang dipikul oleh delapan malaikat. Malaikat pun berdiri minta ampun, ya. telinga dengan punggungnya, dengan punggung bahunya sebesar sebesar itu sepanjang perjalanan tujuh ratus tahun lamanya. Dari sini sudah Kita perlu mengenal apa karakteristiknya al arsy Supaya lebih jelas. Ya, supaya lebih jelas dalam kita beriman dengan Arsh. Allah Subhanahu wa taala menghususkan Arsh dengan beberapa keistimewaan yang membedakan dia dari sekalian makhluk yang lainnya. Karena memang punya kedudukan yang tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah menyebut kata al-ars berapa kali? 21 kali dalam Al-Qur'an. Dan memuji ars dengan mengatakan Rabbul Arsyil Azim. Menisbatkan ars kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kecemuan ars Saya bawakan beberapa saja ini untuk pengetahuan kita. Yang pertama tempat bersemayamnya Allah Ta'ala. Dalilnya. summa stawa alal arsh. Ar-Rahmanu Al asis tawa. Dalam tujuh ayat. Dengan lafaz yang mirip seperti ini menunjukkan bahwa Allah itu bersemayam di atas ars. Dan ini kita bahas pada perjumpaan sebelumnya. Bahwa kita mengimani Allah bersemayam di atas ars. Dan istiwanya dan istiwanya Allah itu maklum dan kaifiahnya lah majhul. Artinya orang paham makna itu. Ya. Tetapi tidak tahu hakikatnya. Tidak tahu apa hakikatnya. Karena kita tidak pernah lihat zatnya apa? Arus. sehingga tidak bisa kita membayangkan dengan apa benar tentang arus tersebut. Sehingga kita, kita sepakat saja bahwa Allah bersemayam di Di atas. Kalau para ulama mengatakan, Imam Mujahid dan juga yang lainnya mengatakan, ala wartafa. Di atas apa? Arsnya. Ngapain? Wallah alam Kita tidak tahu karena Allah yang ngasih tahu hakikat semayamnya Allah di atas ars. Kita tidak bisa tahu ya tentang hakikat bersemayam Allah Taala karena memang wala yuhid nabihi bisyai'in min ilmihi illa imas Tidak bisa mengetahui apapun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Ayat kursi. Kenapa ayat? Sehingga dikatakan bahwa Allah bersemayam artinya tinggal di atas apa? Arsh. Dan ini akan masuk akal ya kalau antum mengerti bagaimana besarnya apa makhluk terbesar di alam semesta ini. Dan arsnya Allah ini ya, besarnya seperti itu. Ya. Yang kedua, al ars adalah makhluk yang tertinggi dan menjadi atap para makhluk yang lainnya. Ini diantara apa? Khususan yang Allah beri pada pada arus. Menjadikannya sebagai makhluk paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi, lebih tinggi dari langit, bumi, dan surga. Dan dia adalah atapnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ida sa'atumullah fas'alu firdaus ala'ala, fa'innahu wasatul jannah wa ala wa fawquhu rahmani." wa minhu juru anharul jannah. Sangat jelas. Hadis mulia ini jika kalian meminta kepada Allah di dalam Al-Firdaus ahla. Ini petunjuk Nabi agar kita mengambil yang tertinggi. Minta yang paling bagus surganya. Surga apa? Firdaus. Dan dia ada tengah-tengahnya surga dan yang paling tinggi. Paling apa? Tinggi. Setelahnya apa? Arusnya. Kalau neraka itu semakin ke bawah semakin apa? Dahsyat semakin tinggi derajatnya kalau ke bawah. Nah, semakin apa? Berat siksaannya. Kalau surga semakin rendah, semakin semakin mulia, semakin tinggi. Berkata Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Zamanin dalam kitabnya asy Sunnah dan dari pihak sunnah bahwa Allah itu adalah menciptakan arus dan mengkhususkannya dengan berada di atas dan ketinggian di atas makhluknya. Kemudian bersemayam di atasnya. Ketiga arus ini, sudah sebagai makhluk yang paling tinggi, menunjukkan secara langsung bahwa dia adalah makhluk yang paling dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu baina sama'i sabi'ah wal kursi khamsumi adi amin jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi dengan apa? kursi kursi adalah maudhi qadam qadamillah subhanahu wa ta'ala ya yang Allah katakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya. Ada 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma'i 500 an. Antara kursi dengan air 500 tahun. Wal arsu faqal ma wallahu faqal arsh. Dan ars di atas apa? Air tersebut dan Allah di atas arsy Asar yang sahih ini diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam Tauhid juga dari ini dalam Arab al-Jahmiyah juga Al-Likai dalam Syarah Sunnah Syarah Usul Sama Jamaah juga Ibn Qayyim membawakan dalam kitab Istimah Juz Al-Islamiyah dan diriwayatkan dengan sanad yang yang sahih. Dan ini termasuk daripada mauquf yang mengandung hukum marfu. Karena tidak mungkin Abdul Mas berbicara tentang apa? Hal yang gaib dengan akal pikiran beliau. Yang ketiga ya pernah Al-Ars adalah makhluk yang terbesar dan teragung dan terberat. Hmm. Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kebesaran dan kuasa Allah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahyu Rabbul Asil Azim." Ada Al Azim, besar. Kata Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat ini, "Wahyu Rabbul Asil Azim." Kata beliau, maknanya dialah pemilik dan pencipta segala sesuatu. Karena dia Rabb yang memiliki arsy yang agung, yang merupakan atapnya para makhluk dan semua makhluk dari langit dan bumi dan yang ada pada keduanya di bawah ars. Kira-kira besar nggak ya? Sangat besar. Hadis Nabi tadi sampaikan Inna Allah ala arsihi wa inna arsahu ala samawatihi wa ardihi kahakada wa qala bi asabihi mitul kubban. Allah itu ada di atas ars. Dan arsnya ada di atas langit dan bumi seperti ini seperti Kubah. Si Nabi menyebabkan arus dengan Kubah. Alam semesta ini. Semua ya, yang ada di dunia ini, langit dan bumi semuanya di bawah, di bawah arus. Berarti jelas menjadi keagungan, kebesaran dan keluasan al-arsh bukan hanya lebih besar dari langit dan bumi, akan tapi keluasannya tidak dapat dibayang oleh kita semua. Lihat Nabi menyampaikan dalam hadisnya Abu Dar al Ghifari dalam hadisnya Abu al Ghifari di bawah Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihnya. Kata uh, Rasulullah SAW mas samawatu sab'u wal arduna sab'u wa ma bainahunna wa ma fihinna fil kursi illa ka mulqatun bi ardi salah tidak langit yang tujuh bumi yang tujuh dan yang ada di antara keduanya dari semuanya dan isinya dibanding kursi seperti halakoh sudah bilang. Dilempar ke tanah lapang. Kira-kira sudah besar? Sangat besar sekali. Wa innal kursiya bima fihi binisbati ilal arsh. Ala kati ala al arsh katilkal halaqah ala tilkal falah. Demikian juga kursi dengan isi kandungannya dibandingkan dengan arus seperti gelang itu di tanah tersebut. Artinya kursi yang sudah mengalahkan langit dan bumi dibanding arus besar arus. ketika Ibn Abbas radhiyallahu anhu memahami dengan ucapan beliau al-kursiyu maudil qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wal arsu la yaqdiru qadrahu illa Allah. Dan ars tidak mampu mengukurnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami kursi sebagai apa? maudhi qadamai. Tempat kedua lapak kaki. Jadi kita nggak bayangkan. Dan yang akan saya bayangkan. Ya. Kata Imam uh, Ibn Zaid Al-Qirwani, La yablughu kunha sifatihi al-wasifun. Orang yang mensifatkan Allah itu tidak mampu mengetahui dan sampai pada hakikat sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu bentuk kursinya Allah, maka harus tahu apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin terjadi Dan ini kan sudah pentingnya beriman dengan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ukuran besarnya. Beratnya ada apa? Berat ya yang paling berat. Ada dalam hadis Nabi SAW yang serba Juwairiyah istrinya yang kita baca di pagi dan sore hari. Nah, iya. Ya. Sore hari dan juga pagi hari dalam juga dan sore. Laqad qultu ba'daki arba' kalimatin. Salah samarat law wazanti bima qulti yawm la wazanathunna subhanallah wa bihamdi adada khalqi warida nafsi wa arsi wa midada kalimati ada kalimat zinata arsi ya. seberat apa arsi sungguh aku katakan kepada engkau wahai ya. empat kalimat empat kata empat kalimat tiga kali seandainya kamu timbang dengan apa yang kamu ucapkan sejak hari ini, la wazanat hunna. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih hmm, wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa min kalimati. Ketika Ibnu rahimahullah taala ini menjelaskan bahwa berat arus paling berat adalah timbangannya. Paling berat Ini dihancurkan bagaimana akidah al-sunnah jamaah. Semua katanya adalah dalilnya. Adalah dalilnya. Enggak sembarangan. Membuat apa? Definisi karena ilmu ghaib. Alam ghaib. Yang tidak tahu tanpa apa? Diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kisnoan arus yang keempat al arus tidak termasuk yang digenggam dan digulung ketika hari kiamat nanti. Al arus tidak termasuk yang digenggam dan digulung ketika hari kiamat nanti. Ini juga khususan arus yang tidak dimiliki oleh selainnya. Dan harus Allah ciptakan sebelum menciptakan langit dan ars <clears throat> adalah Allah ciptakan sebelum sebelum menciptakan langit dan, kenapa? Karena Allah Allah menulis eh, menulis takdirnya makhluk kapan sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Nabi bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alfa qala wa 'arsyu 'alal ma." Allah ciptakan Allah tulis takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun dan mengatakan dan arsnya di atas mana duluan katakan oh, ars dan ketahui dalam ayat surat 39 ayat 67 Allah berfirman ma qadirullah qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati wasamawati matwiyatun biyamin subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak menemukan Allah dengan wawan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan langit digurung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah dan maha tinggi dia dari apa mereka tersebut dan juga nyampaikan dalam surat lainnya 14 ayat 48 Yauma kalul ardu ghairal ardi was samawat wa baradillahi wahidul qahar. Jadi bumi di digulung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang harus tidak demikian. Harus tidak demi demikian. Ya. Juga ayat lainnya banyak ya. Di tangan ini ada juga yaumana sama kaqayyi sijil Il kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alayna. inna kunna fa'il. Ini hari kiamat akan gulung langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menggunung apa? Lembaran kertas. Dalam sahih ini Nabi pernah bersabda juga yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala arda yaumil qiyamah. Allah menggenggam apa? Langit bumi jari kiamat. Wa yatwis samaa biyamini dan menggulung langit dengan tangan kanan. Summa yaqul mengatakan anal malik aina mulkul ard. Saya adalah penguasa. Mana penguasa? Bumi. Jadi dapatlah kita semaikan pula bagaimana sifat-sifat uh, nama arus ini supaya kita bisa mengerti banget ya dan bisa beriman dengan dengan dengan arus ya dengan benar dengan apa benar maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan adapun arus tidaklah masuk dalam makhluk yang diciptakan dalam waktu enam hari dan tidak pula dibelah dan dipecah Bahkan hadis-hadis yang masyhur menegaskan apa yang telah ditunjukkan Al-Quran tentang ketidakgunaan Al-Ars. Sebagaimana dalam Surah As-Sahih, Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim, ah, dalam Sahih Bukhari, ya, ah, bahwa atapnya surga Aden adalah Ars. Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumu fas'aluhu al-firdausa innahu pastul jannah wa alaha fawqu wa ars rahman." ini banyak doa ars tidak Allah hancurkan sebagaimana juga surga lagi hancurkan dan arus akhirnya surga dan demikian tanpa adalah bagaimana kesusahan arus ini dia ya, makhluk yang pertama karena Allah kemudian terbesar tertinggi terberat ya, dan juga terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala apa faedah kita belajar dan mengetahui sifat arus ini Ikuti Kalau Kalaulah tidak penting mengenal arus, pasti Allah tidak menyebutnya berkali. Nah, 21 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Agar kita sebagai seorang muslim berupaya mencari tahu apa itu arus. Yang dia termasuk iman bil ghaib. Dan tidak tahu bagaimana keadaan arus. Yang demikian luasnya demikian uh, tingginya demikian apa demikian juga uh, beratnya maka tampak bahwa Allah itu berada di atasnya dengan tanda Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang istimewa sekali karena kesempatan Allah Subhanahu wa taala Allah Maha sempurna ya. nah tentang hal-hal yang gaib ini ya ada kewajiban beriman dengan yang gaib dan dia menjadi sifat mutakin yang pertama kali. Kata Allah Subhanahu wa taala Islamin, kita kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Dan harus termasuk yang lain. Kemudian hal yang gaib ini karena dia gaib, maka tidak boleh kita menetapkannya tanpa apa? Dalil. Dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan kita wajib beriman penuh dengan apa? Berita Quran dan Sunnah. Jangan kayak teman-teman sebagian kaum muslim, sebagian para perukia. yang tahu jinnya apa? Cekik. Dari mana Nih? mengambilnya kalau ini sedih sedih eh? oleh oleh hatinya jangan-jangan tuh kan Dinya pura pura agar yang merukyah bangga dan bahagia dan lupa ya apa keikhlasan dalam merukyahnya yang berikutnya alhamdulillah ini saya ada agak jengkel dengan para rupiah kayaknya merukyah dengan berjamaah satu masjid pakai mic baca Quran. Kemudian dia kesurupan. Kata dia, ah ibu atau bapak atau adik dari rumah bawa jin. Sehingga kesini ketahuan dengan di Dari mana tahunya? Jangan-jangan jin yang masuk di mana? Di masjid tersebut. Sengaja untuk mempermainkan kita semuanya. Maka sesuatu yang tidak pasti dalam hal yang goib jangan dipastikan. Jangan dipastikan. Yang pasti pastikan, yang enggak jangan dipastikan. Sebab tidak boleh ngomong tentang yang goib tanpa apa? ilmu dan dasar. Maka hanya kita berusaha bagaimana kalau kita emang bisa merubah, jangan kemudian merekarkan dan membuat apa? Kisah? Kisah. Karena bisa jadi orang itu di rumahnya sehat-sehat, tidak ada apa-apanya, masih kusir. jin yang ngamuk, ganggu lah yang ada di masjid tersebut. Makanya tadi ya, kalau satu ikut apa? Rupiah apa? Rupiah jamaah ya. Jangan antum nggak punya, di punya. Yang lebih kan sudah. Ya namanya jin itu banyak bohong ya benar? Benarnya. Karena dia kalau soleh tidak mungkin ganggu manusia. Yang ganggu manusia itu minimal fasik jinnya. Atau kafir jin Orang yang fasik atau percaya omongannya, benar gak? Tak ah, benar. Maka kalau kerja, ajak dia keluar. Sampai dia ada fenomena ada jin masuk Islam dengan di rupiah. Mungkin dia jin muslim aku kafir baca sah sah lagi. Tapi ya mungkin yang lain-lain. Sehingga kita sebaiknya enggak terlalu yakin banget. Tapi kalau dia ucapan syahadat minimal ya kalau enggak minimal munafikin lah. Aku muslim enggak lah? Enggak muslim. Tapi jangan tiba kebanggaan. Saya telah mengislamkan jin sekian, sekian, dan sekian. Lihat sahabat, sahabat Rasulullah tidak pernah bangga dengan apa? Islamnya jin. Lihat para sahabat, para tabi, para ulama yang pernah ada jin yang bersyahadat nih. Dan mereka tidak pernah bangga dengan itu semua. Nanti amal soleh dan sembunyikan agar orang nggak tahu apa yang kita perbuat dalam kebaikan tersebut. Intinya ya Fina bahwa kita beriman dengan yang goib, perkara yang wajib dan termasuk tanda-tanda iman yang benar. Namun untuk mengetahui dan mengakuinya harus dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita tahu, kita mengetahui dua masalah ini yang pertama, Allah itu tinggi, bersemayam di atas semua makhluknya. Di atas arus yang paling tinggi al-arus. Ada perkara yang sangat jelas kan. Dan yang paling tinggi akan mudah untuk mengontrol yang di, di bawah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akbar min kulli syai. Lebih besar dari segala sesuatu. Dan Allah lebih sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Maka kita imani Allah berada di atas arus ya, makhluk yang paling besar yang malaikat memanggulnya segede itu ya dan luasnya juga sebesar itu sehingga Mudah-mudahan dengan kita yakin ini semuanya akan muncul sifat ya, eh, yang baik pada diri kita sehingga kita akhirnya bisa memahami ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Hanfilah ada faedah sebagai penutup pada sedikit kita ini tentang al-ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama taala, sifat tinggi ini ada tiga jenis. Tiga apa? Jenis. Yang pertama adalah ulul qahr. Ulu al-qahr. Artinya Allah itu La mughaliba lahu wa la munazir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mengalahkannya, tidak ada menentangnya. Ya. Bahkan semua makhluknya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana mundurun wa ma min ilahin illallah wahidul ya. Yang kedua ada namanya ulu sya'ni ulu asalnya perkaranya itu maha tinggi. Dengan mana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya lepas dari semua kekurangan dan aib. Dialah yang maha sempurna rubiahnya, maha sempurna namanya, maha sempurna sifat-sifatnya. Yang Allah sampaikan kul وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ini urus sya'n. Kedua ini tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Semua sepakat Allah nggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sepakat. yang kedua pun demikian Allah sempurna segala sesuatunya. Juga kan? Yang ketiga uludzat. Sifat tinggi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu adalah tinggi dengan zatnya atas semua makhluknya dan dia bersemayam di arsy. Dan inilah makna yang diambil para ulama ketika mengatakan Inna Allah alin ala Arsihi Bidati. Dan mudah-mudahan pada pekan depan kita akan bahas tentang ucapan beliau bidatihi Kata dia apa? Bidatihi. Bersemayam dengan apa? Dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala wadanin ya, ala khalqihi awadanin wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Kita bahas insyaallah pada uh, perjumpaan bulan depan. Dan insyaallah makalahnya terjadi sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan bulan depan saya bisa berbentuk makalah kajian kita sejak awal sampai hari ini bisa menjadi bacaan bagi antum di rumah cukup banyak ya, cukup banyak hari ini ada 14 halaman ya, yang saya ringkas ya, tadi demikian juga yang sebelumnya semoga bisa bermanfaat bagi antum semuanya karena ya ya, ini penting sekali untuk kita miliki. Mengkaji akidah ya, harus sampai pada pemahaman. Jadi dalam ilmu pendidikan namanya diketahui, yang kedua dipahami, yang ketiga dilakukan, yang keempat dibiasakan, yang kelima jadi budaya atau tabiat manusia. Untuk diketahui butuh apa? Pengajar. Ini pengajian juga Untuk pengetahuan, untuk pengetahuan. Nah, pengetahuan ini untuk bisa menjadi pemahaman butuh Pengelolaan hati kita. Kita dah Mengelolanya. Sampai musuh dalam benak kita makna itu menjadi satu keyakinan yang bisa menangguhkan semangat untuk mengamalkan. Di antara tanda atau paham, antum bisa mengungkapkan kembali yang antum ketahui dengan bahasa antum. Itu dalam ilmu pendidikan. Nah setelah dipahami, diamalkan. Diamalkan. Dengan prosedur yang yang sudah berlaku dan sudah ada ketentuan. Kemudian dibiasakan. Dibiasakan. Nah, jika nanti biasakan ini akan muncul apa? Budaya. Contohnya sekarang budaya ngaji hari Minggu. Budaya bukan? Sedang budaya. Orang kalau hari Minggu pikir saya ngaji kemana ya? Langsung pagi-pagi saya ngaji kemana ya? Jadi budaya. Awalnya ketika pertama kali ngaji, ya hanya pengetahuan aja. Oh ngaji ya, ngaji, ngaji? Terima di panggung ngaji itu begini, begini, begini. Maka pindah ke Ah, sahabat yang ke kedua dipahami, dipahami diamalkan. Nah, ketika sudah biasa diamalkan maka jadi sesuatu yang membudaya. Maka itulah yang namanya pendidikan. Sampai mampu menjadikan amal sebagai budaya kita sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan mudah bermanfaat. Ya, kita cukupkan dulu. Salam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan ya, eh, berkenaan dengan saya agak risih ya membahas tentang eh, begadang. Begadang ini pada asalnya sunnah ya alhamdulillah. Kita itu pada cara istirahat. Pada istirahat. Maka Imam Al Imam Bukhari bab as-samar fi talabil ilmi. Bab begadang untuk belajar ilmu. Karena pada asalnya Nabi itu kalau sudah pada Isa waktu apa? Istirahat bersama keluarga. Bolehkah begadang dalam rangka untuk beribadah di 10 hari pertama Tul Hijjah? E, eh, pada asalnya begadang untuk ibadah boleh ya, asal kuat saja. Boleh asalnya. Tetapi apa ada keutamaannya untuk hari pertama bulan Zulhijjah? Jawabannya tidak ada. Sebab sepuluh hari pertama Zulhijjah ini yang utama di siang hari ini. Maka Taib bin Qayyim mengatakan bahwa hari-hari siang hari terbaik setahun adalah sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah dan malam-malam terbaik tahun adalah 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi tidak menghalang kita untuk ibadah di malam malam hari. Di malam hari. Kemudian bagaimana menyikapi perbedaan keyakinan akidah ini Karena dia mengkali mengingkari ke bersemayamnya Allah di atas harus Jawabannya, dibilang Berbeda pendapat ini. Tidak boleh dalam hal ini. Karena dia termasuk iktikat ahli sunnah wal jamaah. Dan semua kitab ahli sunnah yang membahas akidah mengatakan Allah bersemayam di atas lah Dan ijma mereka. Dan tidak boleh mengisi ijma. Sehingga orang yang mengingkari akidah ini, kalau ia punya ilmu dan sudah tegak hujah padanya dan tidak ada subhat bodoh atau enggak paham maka dia jadi orang yang menyimpang dari ajaran al-sunnah wal jamaah dan bisa keluar dari daerah agama dari negara al-sunnah wal jamaah tapi kalau dia kena kebodohan karena enggak paham makna bersemayam al harus nggak paham arsh itu apa maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dia wajib belajar tentang akidah Alusnya dengan benar lagi. Atau dia kena syubhat dari para guru mereka. Maka dihujahi sampai hilang syubhat yang mereka miliki. Jadi kita usahakan kalau mampu ngajak mereka untuk kembali pada kebenaran. Kalau kemudian mereka gak mau tahu, ya sudah tinggalkan saja. Orang gak mau tahu di kasih tahu bisa gak? Dan bisa maka orang nggak mau sembuh diobati sembuh gak? Enggak mau semua dia berarti. Baik. Apakah menyentuh kubul dan zuhur dengan telapak tangan dapat membatalkan wudhu? Nah, akidah tanya tanyalah iya. fikih. Jawabannya ada khilaf para ulama rahimahullah ta'ala. Tentang menyentuh kemaluan dengan sengaja. Karena ada perbedaan antara hadis Talak bin Habib dengan Musa Ibn Abdullah. Yang pertama mengatakan bahwa ya Rasulullah, apakah kami berwudu dari menyentuh menyentuh kemaluan? Yang menjawab: fa innaha atau minka. Jadi anggota tubuh kamu sendiri. Artinya, karena ia bersambung dengan apa? Tubuhnya sama kayak paha, nyentuh kemaluan. Sama juga dengan tangan untuk malu sama nggak? Sama-sama. Nggak menyentuh anggota tubuh yang lain. Hadis yang kedua mengatakan, man masada karofal allah. Siapa yang cukup maluan maka lah berwudulah. Dari dua hadis ini muncullah khilaf yang cukup panjang para ulama. Ya, karena khilafnya panjang sekali. Nah, yang rajin dalam sahab adalah bahwa bila menyentuh dengan dengan syahwat, ya, maka batal hukumnya dan kalau tidak dengan syahwat maka lah tidak batal wudhunya. Dan biasanya orang kalau megang dubur, nggak mungkin pakai syahwat. Ada pakai syahwat kalau megang dubur? Hah? Nggak ada. Ya. Kalau apa? Kalau kubul? Iya. Kemudian bagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan, sama ya, kemaluannya kalau yang belakang, no problem ya. Kalau yang depan ini, yang yang kubul, yang kubul yang mengatakan apa, eh, batalnya wudhu dengan sebab megang eh, kemaluan juga khilaf. Apakah itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang, orang lain? Seperti misalnya menyembah membersihkan habis bersihnya anak anak kita. Kadang menyentuh bang, bagian tersebut. Ya. Kan juga ada khilaf pertama, porosnya tidak batal menyentuh kecuali apa? Dengan adanya syahwat di sana. Dan ya kauli bin rahimahullah ta'ala. Saya mendapati hadis yang melarang tidur dengan posisi teng tengkurap. Saya, ya. saya suka tengkurap sambil membaca buku maupun sambil menulis. Posisi tidak menyentuh ke bawah. Bahasa Jawanya, kepalanya dengar ya. Apa yang bisa terlarang jarang? Jawabannya tidak bisa jarang. Karena arah apa? Tidur. Bukan apa? Tengkurapnya. Tadi apa? Tidur tengkurapnya. Bukan apa? Tengkurapnya saja. Maka selesai ya eh, jawaban pertanyaan. Saya mencari kelas kaki yang panjang ke atas supaya kalau naik motor atau apa tidak terlihat auratnya ketika dan ya apa penjual kaos di serang tangan dan sejenisnya. Saya dapat di kaki yang panjang adalah kaos laki-laki. Aneh ya. Maksudnya perempuan ya kalau ya. Stocking sampai mana? Sampai uh, pahanya. Tapi ini dapatkan apa? Yang laki-laki. Saya lihat modelnya sama dengan kaos wanita. Jika pakai apa termasuk menyerupai awan jenis yang adalah Itu yang melarang wanita menyerupai laki-laki. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan anak Islam al mutasyadihat minan nisa birrijal. Nabi melaknat wanita yang menyerupai laki laki dalam berpakaian dan yang lain-lain. Kita lihat ini hadis sahih dan punya pengaruh bagus dalam akhlak manusia kalau dihindari. Sebab perempuan yang biasa menggunakan pakaian laki-laki menyerupai laki-laki akan masuk sifat laki-laki lakian padanya sehingga namanya apa tomboy tom tomboy kemudian perempuan yang laki-laki yang perempuan ya akan takut apa feminis ya. maka Nabi melarang dan ini bisa mencegah penyakit adalah BT dan yang lain-lain. Nah, menggunakan kos kaki itu adalah perkara yang sama. Artinya perempuan dan laki-laki sama. Tidak ada pesan laki-laki dan wanita. Hmm. tidak ada. Ya, ini laki-laki juga mau boleh memakai ini perempuan boleh boleh Sama laki-laki sama. Hanya bedanya mungkin di tipis dan tebalnya saja. Sehingga tidak mengapa laki-laki untuk dipakai. Walaupun itu memang pas misalnya ada sebulan misalnya, ya boleh dipakai boleh aja karena dia bukan apa sudah laki-laki tapi kalau misalnya pakai uh, kemeja laki-laki pakai celana panjang laki-laki yang sebelah laki-laki ya, maka itu tidak dibolehkan karena dia dari bobin, bin bin Jadi Ketika sudah bertemu dengan Allah di hijab, apakah hijab itu makhluk atau seperti apa? Wallah alam bisawab. Ya. ya. Semua yang selain Allah adalah lah. Kalau hijab pada mungkin Allah tidak melihat, tak Rasul dan melihat Allah langsung. Hanya melihat nurun arahu. Eh? Nurun arahu. Maka kita katakan bahwa hijab adalah maknawi atau dia hissi. Kalau dia maknawi, maka dia dikatakan sebagai makhluk Allah maknawi. Tapi kalau dia itu zatnya ada, hijab, itu dia nggak tahu. Artinya akan bilang, ketika Nabi ketemu Allah dengan hijab di Isra dan Mi'rab, apakah menjelaskan gimana hijabnya? Tidak. Kalau tidak, sudah jangan tanyakan. Karena kita nggak tahu lah akad hijabnya. Apa hijab hijab maknawi? Kayak kaum kafir, Allah hijab di akhirat. Ya an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ya. Apakah kemudian dipahami bahwa dengan hijab kayak kita ini ada makhluk yang menghalangi? Tidak. Ya. Maka mereka akan lihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjelaskan Allah bersemayam di atas arus kepada anak? Jawabannya anak itu beragam usia. Ya. Anak-anak usia yang sudah punya nalar, pahamkan. Pahamkan bahwa harus adalah makhluk yang paling tinggi. Setelah langit. Allah paling tinggi. Dan segala segala. Karena Allah katakan wa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yang awal, yang akhir, yang zahir, yang apa tafsirnya? Nabi Allahumma antal awalu laisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru fawqa laisa laisa fawqa syai'un wa antal batinu falaysa binaka syai'un iqdi anna dayna wa ghini minal faqr untuk awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Dan engkau akhir yang tidak ada setelahnya sesuatu pun. Dan engkau yang zahir yang tinggi yang tidak ada dan engkau satu pun. Dan engkau yang paling yang batin yang tidak ada yang di bawah engkau satu pun. Tunaikanlah utangku dan kayakan aku dari kefakiran. Menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Dan ketika kita ngomong sama anak-anak, ngomong Allah ada di atas. Boleh. Dari langit. Karena dia belum nalar. Setelah nalarnya muncul, sampaikan Allah ada di atas ars. Apa itu ars? Kata anaknya. Sampaikan. Arsulah ini, ini, ini, ini, satu yang saya pakai ini, kajian dua, tiga, empat, lima, enam, Nanti akan kebayang. Kalau bentuknya bagaimana bentuknya harus pada kita hanya bahwa kita nggak tahu karena Allah yang ngasih tahu bentuk harus bagaimana yang sebenarnya. Cuman bentuknya kayak kubah ada tiang, ya. Ada delapan tiang. Setiap tiang ada mereka yang memanggulnya. Sampaikan ini pada mereka. Ya, kalau saudara malarnya ada. Tapi kalau masih kecil, ya, dan juga dorongan, maka kasih tahu yang sederhana saja. Yang sederhana. Makanya seperti lah, Mendidik anak-anak ini memang butuh mengetahui usia dan karakter usia tersebut. Sehingga kita nyatakan informasi pas. Pas dengan apa? Dengan usia yang dimilikinya. Sehingga nalarnya itu bisa menyambung dan bisa dengan dengan baik. Karena orang yang memahamkan anak-anak dengan mema dengan cara orang dewasa, ya, ini namanya mengajarkan anak untuk nggak paham. Dan anak nggak paham, nggak mau tahu dengan dengan itu semua. Intinya akan jelas kalau seluruh orang sampai nggak paham, orang nggak mau mendengarkan. Makanya butuh pengetahuan dalam. Jadi kita katakan bahwa anak-anak yang usia berapa? Ya. Maka kalau usia sudah dalam 8, 9, 10 tahun, Mungkin bisa disampaikan ini kepada mereka agar mereka tahu apa itu arus. Apa itu? Sehingga nanti anak-anak itu bisa lah, mendapatkan pengetahuan yang benar terhadap kita yang benar. Ada yang tanya, duluan manakah yang diciptakan Allah? Apakah arus ataukah kolam atau pena? Kolam pusatnya apa? Kolam terjemahnya apa? Pena. Tapi pena bagaimana? Allah alam. Apakah sama dengan pena kita miliki? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin. Artinya kolam itu adalah alat untuk menulis. Bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau orang yang besar, punya juga besar. Kalau kecil, punya kecil. Nah, kolam atau pulpennya zaman dulu yang pakai tinta Cocok kita, gitu, Nah, lain dengan apa? Rakyat kita yang sama-sama kolam juga. Artinya Allah ciptakan kolam dan arus. Yang rajin adalah arus duluan daripada kolam. Arus duluan daripada kolam. Sehingga dia adalah awal makhluk. Setelah nah, itu baru yang lain-lain. Wallahu ta'ala alam bisa. Demikian khotifina. Ada soal langsung dengan pertanyaan langsung? Ah. Assalamualaikum. dengan tersirat. Uh, ada memang memahami teks-teks ayat-ayat ataupun hadis ada namanya tersurat dan tersurat. Artinya ada dia yang mutabakoh, artinya muafakoh artinya sesuai dengan teksnya, ada yang dia mafhum, pengertiannya. Pengertiannya. Ya, ya. Jadi semua adalah ada ketentuan yang para ulama rahimahullah bukan. Tapi kalau Allah istau al arsh itu dah nas. Nas ini lah artinya tidak bisa dipahami kecuali dengan dengan makna tekstualnya. Kenapa demikian? Karena jalan goib. Alam? Baik. Sekarang misalnya mengatakan Ustaz enggak pas Allah bersemayam di atas harus Butuh kita bawa ke pemahaman yang lain ke Siapa yang tahu apa pantas? Siapa yang tahu kalau apa pantas? Ada nas lainnya yang mengatakan bahwa Allah nggak pantas bersemayam. Yang kedua, kira-kira apa yang kita bayangkan dengan mana bersemayam tersebut? Apakah sama dengan makhluknya ketika bersemayam di atas rumahnya? Atau bagaimana? Kita katakan karena kita nggak paham zatnya, kita paham mana kan? Istiwa dengan apa? Dengan bersemayam selesai. Bagaimana bentuknya? Kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang gaib yang kita nggak pernah lihat. Ada nggak Allah itu? Ada. Kok yakin ada? nggak lihat, nggak rasakan. kau yakin ada? Hah? Saya jawab, kita ini banyak meyakini sesuatu yang kita nggak lihat, nggak kita indrakan. Contohnya apa? Nyawa kita. Nyawa kita ada yang nggak bisa sama nyawa? Tanya orang komunis. Yang nggak aku adanya Tuhan. Punya nggak nyala? Apa nyala itu? Ruh dawa. Kemudian warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Bentuknya apa? Darah. Banyak dan gak Gak nggak gak? nyawanya. Apa nyawa? Gak yang tahu. Yakin nggak? <laughs> Yakin. Loh, Allah jelas lebih Jelas kita rasakan pengaruhnya ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bulan yang teratur dengan apa? Sangat teraturnya. Tidak ada matahari marah sama bulan tidak tabrak bulannya deh. Ya. Matahari ya ada. Ada yang mengatur. Saya mau tahu subhanallah. Nah, kita kadang-kadang terbawa oleh pikir sendiri. Kita menganggap Allah seperti ini. Sehingga apa? Dapat seperti itu. Padahal semua yang kita anggap tentang Allah pasti ada salah. Karena zat Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Dan yang kita pikirkan adalah sesuatu. Sehingga kita mengatakan Allah itu ada jas arus bersama. Ngomong gak pantas. Kok bisa ngomong gak pantas? Emang apa yang antum pikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Itu jangan nggak pantas. Apakah kalau bersemayam itu sebab-sebab kekurangan, sebab aib? Bukan. Bukan. Oh kita mau Allah itu di atas apa? Segala makhluknya. Lalu mana dia? Artinya kalau kita nggak percaya dengan nas Al-Quran yang langsung menyampaikan dengan bahasa yang fusha, dengan apa kita kemarin? Jadi kalau masalah ahkam hukum bisa pak amalku adalah yang tekstualnya. Tapi kalau akidah sifatnya goib bisa kita pahami dengan semua kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab yang kita pikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala belum pasti ya benarnya. Dan yang nggak pasti benar apa namanya? Salah. Sehingga kenapa kok kita berusaha meng, meng, mengingkari, berusaha untuk menyisi, untuk mengelak dari ya Allah sampai ke tidak sempurna. ya Misalnya, yabsutu yadah. Allah ma membuka apa? Tangannya, membuka tangannya. Wah, Ustaz, bisa ya Allah punya tangannya? Kita katakan, kenapa nggak bisa? Kan sama kayak kita loh. Siapa yang ngomong senang makan? Nah, anda nggak sama? Makanya oh, sekalian pertama tentang sifat bergantung pada zatnya. Airnya apa? Warnanya putih ya. Ini kayaknya warna apa? Putih. Istri warna sama nggak tiga-tiganya? Sama nggak? Ah, bandingkan sama nggak ini? ini? Sama nggak? Hah? Beda. Sama-sama putih, ketika beda zatnya, beda apa? Beda sifatnya. Ada manusia putih, ada sapi putih, ada kambing putih. Sama putihnya, sama nggak sifatnya? Enggak sama. Haknya kan nggak sama. Ikuti lah Zatnya. Nyamuk punya tangan. Sari punya kaki. Nah, manusia punya kaki. Sama nggak? Sama-sama kaki, sama-sama tangan. Beda lah. Bentuknya beda hakikatnya. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tahu zatnya? Tidak ada yang tahu maka tidak mengenal sifatnya yang hakiki yang tidak tahu zat yang hakiki. Sehingga kita hanya bisa memahami sifat tersebut sebagai apa? Sifat Allah yang punya apa? Konsekuensi yang kita pahami. Contohnya Allah itu yarzuku mayyasha. Ngasih rezeki kepada yang dikehendaki. Artinya kita pahami Allah itu masih rezeki sama kita. Dan Allah yang adalah memberi. Loh, bagaimana bentuknya? Orang ngasih rezeki, kita yang tahu. Tapi kita yakin maknanya ya rezeki memberi apa? Rezeki. Saya yakin maknanya. Yang kedua, pada kasih-kasihnya, semua rezeki hamba ini punya cara Allah yang memberi, memberinya. Itu yang kita inginkan. Selebihnya kita nggak berani. Bagaimana bentuk sifat rezekinya Allah? Bagaimana bentuk rahmatnya Allah? Kita katakan apa? Karena sifat berubah ya dengan zat yang berbeda. Orang kita jadi jelas pak, kita putihnya orang Indonesia, saya putihnya orang Eropa sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Dengan putih orang Arab sama nggak? Nggak sama. Sama manusianya. Beda zat beda lah. Beda juga hakikat tapi kesamaan ah, apa soalnya? Pengertian yang sama. Nah, kita memahami sifat Allah, pengertiannya, yang kedua apa? Konsekuensi konsekuensinya Sehingga kita akan terima Allah itu uh, di ars karena kita tahu Allah itu berbuat sekehendaknya dan juga Allah itu yang tahu zatnya sehingga tidak ada yang boleh mengatakan Allah pantas tidak pantas kecuali ada Ada dalilnya. Makanya sudah akidah yang paling bagus, paling makan adalah akidah apa? halusnya wal jamaah salafus Karena dia tidak berubah dari nas Quran dan Nah, karena memang asalnya bahasa Arab, maka memahami itu kadang apa? Bahasa Arab. Jangan apa namanya uh, memahami Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran. Ya, Nanti kebanyakan yang keliru. Al-Quran hanya mendekatkan makna kepada makna Al-Quran. Bukan menerjemahkan semuanya dengan apa? 100% mendekatkan pemahaman. Sangat banyak bahasa yang kita terjemahkan dengan dengan apa bahasa Indonesia dengan dengan pas. Turun juga ada namanya nazarah turun. Habaqah juga lah turun. Apa bedanya? Bedanya kalau nazalah itu bisa jadi ada yang turun dengan tangga kalau habata kayak pesawat turunnya. Beda nggak? Beda. Hujan nazar, hujan turun hujan. Nazar. Kalau habata beda. Nazar karena dia bersama terus. Gitu. Kalau yang namanya wah, Habata itu nggak mesti bang. Begini bisa kayak pesawat turun ke habata. Sehingga banyak yang yang mana Arabiahnya itu susah diterjemah dalam bahasa. Nah, ada orang yang nggak paham bahasa dengan baik, mencoba apa? memahami dengan terjemahan bubar itu akidahnya. Ya. dia ngomong apa? Dia cuma terjemahkan. Iya, iya. Iya. Ya. Tanya sama saya kalau sama saya mau tanya, pak siapnya. Makanya saya kalau ketemu orang saya tanya, pak Siapa yang mengatakan akidah haram Islam itu sudah bagus? Kalau kata dia, saya. Bapak pernah penelitian. Yakui oleh dunia. Bahwa memang Bapak benar dalam menghukumi Indonesia sebagai. Jangan-jangan sama kayak kita. Menganggap bahwa Indonesia ini katanya. Ya enggak. Punya kolam susu. Nah, nangkep kali jadi apa? Tanaman. Benar enggak? Kan? Gak benar. Kenapa? Kan ternyata muslimnya hanya motong anggaran departemen. Kenapa? Kurang duit. <laughs> Artinya kalau kita punya kalan susu gampang aja ekspor lah. Susu selesai. Yang kedua, apa semua biasanya kalau susu minumnya apa? Teh ya, bukan susu ya. Pakistan Pak, Pakistan negara apa? yang ingat pegang belakang dikit ya. Itu kalau pagi minumnya apa? Susu. Walau nggak punya kolam, susu. Saya pas tahun di Pakistan. 92 93 di Pakistan. Tiap hari pagi-pagi minum susu. Tanya saya. Masyarakat semua itu kalau ke warung minum susu. Sama teh. Namanya cair. Indonesia kemana-mana teh kopi kapan susunya ini kalau susunya di Indonesia kan susunya <laughs> jadi maksud saya lah kita punya oke okay lah apa standar Indonesia ini baik akidah buktikan masjid kosong ya kemudian sedekah susah apa lagi lain banyak indikator variabel yang menunjukkan baiknya seorang muslim, enggak ada di Secara umum ya, secara umum bukan perorangan, secara umum. Loh, kapan kita mengatakan akidah mereka baik? Kalau mereka lebih senang ya, memang ikut dangdut, ikut eh, konser, itu apa? Pengajian. Tanya sama mereka, kapan pengajian akan konser? Cuma disikal aja. Saat dan masa yang akan disita. Itu yang jangan konser yang lainnya. Tidak bisa. Oh, yang saya tahu, wah, yang bisa ngalahkan konser hanya Syekh Abdul Razak Al-Abbas ya, dan masih yang di Istiqlal saja. Yang lainnya. Tidak bisa ngalahkan apa? Itu pun tidak bayar. Konser masih bayar. Kalau emang akidahnya sudah benar orang saya tentunya apa? Mereka berani bayar ngaji ke Istiqlal. Maka memang standarnya. saya ngomong saya orang baik. Boleh aja. Tapi ada nggak variabel baik di kita ini? Suka bohong. Suka nyuri. Suka mukulin orang. Masa ngomong baik? Makanya kita katakan bahwa oke okay lah orang Indonesia anggap akhirnya baik. Buktikan dulu dong. Mana baiknya? Indikatornya apa indikatornya? Karena semua step punya apa? Indikator. Kalau ngomong ini baik, nggak baik, kan indikator yang jelas, nggak diterima oleh orang. Ya. Jadi kita katakan bahwa justru yang punya akhir seperti ini dari kita. Saudi Arabia punya akhir seperti ini. Lihat bagaimana di kota Madinah sedekahnya. Kota Madinah tapi sedekahnya. Jangan tanya lah. Ramadan lah. Biar tahu gimana sedekahnya orang orang Saudi Arabia di kota Mekah dan dan baru tahu bagaimana hebatnya akidah yang benar bila sudah ada di hati seorang muslim. Demikian selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.